Justru ini kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak akan selalu menampakkan kekurangannya di depan sahabatnya. Kalau Nabi menampakkan kekurangannya di depan sahabat Nabi, mereka berebut untuk untuk berikan pertolongan. Sebab kalau kiai rengek itu pengikutnya bakal kasihan semuanya, apalagi Nabi. Coba kiai, aduh ya Allah, saya pengen punya sepeda motor. Itu dah. Nah. Besok lima sepeda motor datang. <laughs> apalagi yang ngomong siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Nabi ngajarin gitu. Makanya sebagian dari cucu Nabi itu ada tampak dengan wibawa seperti Imam Hasan itu pakai baju yang bagus ini semua. Kenapa? Kenapa kamu sebagai cucu Nabi kok pakai baju bagus, oh, kendaraan yang mewah? Biar orang itu, biar bajuku sama kendaraanku tuh ngomong, hei kau muslimin, aku cucu Nabi, cukup, jangan kasih sayangi saya. Itu, Nah, ini bukan, ini ada memang seperti itu sifat mulia nggak mau ngerengek. Dan Nabi pun begitu. Coba kalau Nabi, wahai sahabatku, siapa yang punya gandum? Eh? tontonan satu. Yang kedua, Nabi itu kalau dikasih oleh sahabat, oleh sahabat-sahabat beliau, tidak pernah Nabi itu menyimpan. Sehingga langsung diberikan kepada ashabu sufah yang kita akan berikan ceritakan pada pertemuan yang lalu. Langsung dibagi-bagi habis. Dan Siti Aisyah pun begitu melakukan yang sama. Sampai di saat punya hajat, salah satu yang di, di rumah beliau yang membantu, ya Aisyah kenapa ada kau tinggalkan? Ya, kamu tidak ngomong, saya tidak ngerti kalau ada kekurangan. Jadi Siti Aisyah juga kayak Rasulullah. Ada udah langsung sudah selesai cepat. Tidak mau ada beban di rumahnya. lah. sehingga para ulama mungkin sekali Rasulullah setelah membagi, ternyata baru sadar keluarganya belum belum dapat, masya Allah. Bahkan nanti hadis berikutnya punya sembilan rumah Nabi Muhammad kosong semuanya nggak ada nggak ada kandemnya ini adalah pelajaran indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Nabi seperti itu. Jadi dapat Nabi hadiah dari sana sini, tapi tidak dikumpulkan untuk diri beliau sendiri. Ini memang nggak habis-habis ini. Cerita tentang ini nggak habis-habis. Berarti begitu pentingnya cerita ini, khususnya untuk para ustadznya, untuk para pembimbing-pembimbing, para kiai, para tokoh-tokoh ini. Supaya tidak hanya memikirkan tentang merek mobilnya menu makan Dan semoga kenikmatan yang kita rasakan tidak menjadi penghalang kita untuk ketemu Rasulullah. Kita naik mobil enak jangan sampai nanti tidak ketemu Rasulullah. Kita makan enak jangan sampai dengan itu tidak ketemu Rasulullah.